Minhu yani min al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minhu yani min al-Qur'an dan bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Ini juga dari penjelasan dari Imam Bukhari dari perkara-perkara yang telah lewat tentang nisbat al-qira'ah ila al-abad. Dan itu adalah makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala. Ini al-qira'ah ini fi'lul abad. Al-qira'ah wa fi'lul abad. Al-Hadis beragam sab'ala wa khamsamia wa khamsin 7550. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن أكيل عن ابن شهاب حدثني عروة أن مسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه kembali kepada siapa? Hmm? Siapa? Hah? Orwa. Annahuma sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu Bahwasanya Miswar sama Abdurrahman keduanya pernah mendengar dari Umar bin Khattab bahwasanya Umar mengatakan Sami'tu Hisam bin Hakimin yaqra'u surat Al-Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, bilang kepada siapa? Miswar sama Abdurrahman. Aku pernah mendengarkan Isam bin Hakim membaca surat Al-Furqan. Lihat di sini, bacaannya Isam disebutkan kepada dirinya. Dan ini adalah perbuatannya Islam dan dia adalah makhluk. Yang dibaca yakni Al-Furqan, serta Al-Furqan adalah kalamullah. Jadi aku pernah mendengarkan Isa bin Hakim membaca surat Al-Furqan dalam eh, ketika apa? Ketika di masa hidupnya Rasulullah SAW ini di zaman beliau SAW. Berarti ketika ini Umar menciptakan kepada Abdurrahman sama Miswar setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati Rasulullah sallam fastami'tu fastama'tu li qiraatihi kata Umar aku pun ku pastikan pendengaranku terhadap bacaannya Isam faida ternyata Isam yaqra'u wa yaqra'u ala hurufin katsiratin lam yukri'niha Rasul sallallahu alaihi wasallam Nah, ketika itu Isa membaca dengan bacaan yang bermacam-macam huruf. yakni yang didengar oleh Umar mungkin pakai ya ghaibah. Dibaca oleh Isa pakai apa? Tak mudara'a. seperti yasnaun baca tasnaun. Yaf'alun dibaca taf'alun dan yang semisalnya. Itu yang diinginkan dengan ala hurufin kathiratin. Yang tak pernah Rasulullah SAW membacakan bacaan itu kepada saya, kata Umar. Fakittu sawiruhu fis Kata Umar, hampir saja. Ya kan? Islam ini kutangkap, kusergap dalam sholat. Gitu. Gak betah ngurung-ngurung bacaan yang gak pernah didengarkan. Umar nggak tahan mendengar bacaannya Islam yang nggak pernah beliau dengar dari Rasulullah SAW. Fata tu, maka aku pun berusaha untuk menahan. Hatta sallama sampai Islam selesai dari salat. Hatta sallama min salatihi. Falabaktuhu beridahi. Makanya akhirnya apa? Falabaktuhu. Ya kan? ikat dia. Dengan selendangnya. Diseret Tarik cancang. Ya kan? Dicancang oleh Umar Isam tadi dengan selendangnya. Selendangnya Isam sendiri. Fakultu maka aku kepada Isam, man akraka aman akraka hadis surah. Alat Islam itu kata kerau. Siapa yang membacakan kepada kamu? Siapa yang mengajari kamu? Membaca surat ini yang kau telah membacanya, yang kau baca dan aku mendengarkannya. Yang aku mendengarkan kamu membacanya. Kalau berkata Islam akar akra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akra'a yukri'u membacakan. Ya kan? Ini masjid selasi masjid. Tapi kalau selasi mujarad Qur'an alaiya. Tadinya pakai ala. Mahfum? Qur'an alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masjid dengan masjid af'ala maka enggak perlu pakai tadinya dengan huruf akroaniha, Nah. Seperti kita bilang akri ya kan? Akri minni as-salama. Nah, akri akrihu minni as-salama. Bacakan kepada dia dariku assalam. Jadi kalau kita bilang ikro, ya kan? ikro alaihi minni as-salama. Mahfum? Bacakan atas dia dariku assalam. Jadi sampaikan salam dari dariku. <clears throat> Perhatikan di situ. Maka di sini dikatakan akroanihi Rasulullah wasallam kata Isam. Akra'aniha Rasulullah wasallam Fakultu kadabta. Kata Omar, bohong kamu. Bohong kamu Isam. Gitu. Ya kan? Akraniha ala ghairi makarata. Rasulullah pernah membacakan surat ini kepada saya. Tapi beda dengan apa yang engkau baca. Ala ghairi makarata di atas perbedaan yang kau baca artinya beda dari apa yang kau baca Wahisam. Saya pun juga mendengarkan bacaan apa surat ini dari Rasulullah SAW, tapi kok nggak sama tu tubihi aku duhu ila Rasulullah maka aku pun ku bawa intolak intolak tu aku berangkat. Bihi dengan dia aku dia ku bawa. Aku duku ku seret qadayaku du ditarik. Maka Islam ku tarik kepada Rasulullah SAW. Ya kan tadi kan dikat toh, dikat pakai apa? Pakai selendangnya. Ya kan? Fakultu maka berkata sampai kepada Rasulullah SAW, maka Umar berkata, Ini sami itu hadha yakra'u surat al-furqan ala hurufin lam tukri niha. Kata Rasulullah, kata Umar, bilang kata Rasulullah, sungguhnya aku mendengarkan ini, si Islam ini mendengarkan surat al-furqan di atas beberapa bacaan yang beda-beda yang tak pernah kau membacakan kepadaku, wahai Rasulullah. Faqala maka berkata Rasulullah SAW, arsilhu, lepas. Dia, lepaskan Pak Umar. Arsilhu, arsala yursil, dia lepas. Mahfum? Kata Rasulullah pada Umar, arsilhu. Wahai Umar, lepaskan Islam, jangan kau ikat. Dilepas. Kemudian Rasul mengatakan, ikra ya Islam. Islam, bacalah apa yang telah kau baca. Fakara al-qira'at allati sami'tuhu maka Isam pun membaca bacaan yang pernah aku dengar sebelum ini kata Umar. Fakara Rasulullah sallallahu kadzalika unzilat. Maka Rasulullah berkata kepada Isam dan juga kepada Umar, kadzalika unzilat. Memang seperti itu saat ini diturunkan. Sebagaimana dibaca oleh Isam. Semaka Rasulullah sallallahu ikra ya Umar. Kemudian Rasulullah bilang kepada Umar, Ekor ya Umar, baca wahai kau ya Umar. Faqara'tu lati aqra'ani, maka aku pun membaca sesuai dengan apa yang aku pernah mendengarkan Rasulullah membacakan kepadaku surat tersebut. Faqala maka Rasul berkata, "Kadzalika unzil seperti juga surat ini diturun diturunkan." Jadi bacaan kamu bacaan Islam sama-sama memang turun dari Allah SWT seperti itu. Ya kan? Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin Sungguh Quran ini adalah diturunkan di atas tujuh huruf. Fakra'u ma tayassara minhu. Saidnya fakra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah wahai kalian apa yang mudah dari Al-Quran tersebut bagi kalian. Artinya yang kalian hafal itu ya baca itu. Yang lain baca yang lain ya apa yang dihafal. Yang, yang mudah. Tapi ikhwa, ya, jadi yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini sebagaimana telah lalu nisbatul qira'a ila al-abd. Maknanya ma makhluk. Nah, jadi Quran kalau dimaksud dengannya adalah qira'a adalah makhluk. Al-Quran dimakna bagaimana adalah makhluk maka kalam kalamullah itu yang diinginkan Al-Quran kalau maksudnya adalah qira'a Quran itu adalah masdar tapi yang dimaksud dengan kiraah berarti makhluk. Kenapa? Karena bacaannya hamba. Perbuatannya hamba. Tapi kalau dimaksud dengan adalah al-makruh yang dibaca, maka dia adalah kalamullah gairu makhluk. Sifatun min sifatillahi ta'ala. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam bab-bab yang telah kita lewati dan juga telah dijelaskan panjang lebar dalam kitab beliau Kholku Af'alil Ibad satu jilid sederhana yang berjudul Kholku Af'alil Ibad. Itu yang dengan Imam Bukhari sehingga terjadi fitnah di hari itu. Di hari munculnya kita tersebut jadi fit, fitnah di zamannya Imam Bukhari rahimahullah taala. Dikenal dengan apa? Fitnah kholkul -Qur Quran. Atau fitnah lafzi bil Quran makhluk. Ini menjadi fitnah di hari itu. Sehingga terjadilah perselisihan. Tapi setelah diteliti dan setelah ah, secara pelan-pelan dan diperhatikan baik-baik, maka apa yang ditegaskan Imam Bukhari adalah benar. Tidak menyelisih kebenaran. Bahkan itu yang benar. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tersebut dan juga kitab ini. Dan bukti kebenarannya adalah alul sampai hari kita ini jadikan alul sunnah menerima Sampai hari kita ini menerima apa yang telah dirinci oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala antara Al-Qira'ah bermakna adalah talafutnya seseorang perbuatan seseorang dengan masyarakat dalam makhluk ini diterima oleh alul ilm dan kita agak perlu neko-neko macam-macam cukup kita terima قال al-Syekh bin Baz rahimahullah taala syarhu wa fi hadza min al-fawaid dalam hadis ini ada beberapa faedah. Wa fi hadza ini fi hadzal hadis min al-fawaid. Perhatikan. Jabar, perhatikan. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama yaitu ingkarul mungkar. Alaman fa'alahu. Hu damir kembali kepada al mungkar fi'tiqadil mungkir. yakni orang yang punya keyakinan ini adalah mungkar boleh menetapkan ingkar, boleh melaksanakan ingkar. Bukan kok kemudian bagaimana kamu mengingkari saya? Hmm, saya nggak meyakini ini mungkar. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh dia bilang, bagaimana kamu mengingkari saya? Bang oh, saya nggak meyakini ini mungkar. Tapi cukup dengan keyakinannya orang yang mengingkari itu di laksanakan pengingkaran. Setelah itu terjadi perdebatan. Maka adalah muhakam ada tahkim. Tahkimnya di zaman Nabi kepada beliau sallallahu salam. Sekarang setelah zaman salam meninggal kepada dalil yang ada sampai kepada kita Al-Quran dan Sunnah Sahihah dengan sisi dilalah yang benar. Apa itu? Nah. Dengan sisi pengambilan dalil yang dalil yang benar dari usul-usulnya. Seperti man yubidul umum, man ra'aminkum mungkaran fal falyughayyirhu biyadihi. Man ini umum. Ya kan? Baik ini rakyat ataupun pemimpin sama saja memiliki kekuatan untuk melaksanakan ingkarul mung mungkar. Kenapa harus izin? Enggak harus. Izin kepada penguasa. Kenapa? Karena situ apa? Man ra'aminkum mungkara. Ini umum. Sebab juga Umar melihat ataupun mendengarkan apa yang dianggap itu mungkar, enggak izin kepada Nabi, langsung dia diingkari. Mahfum? Nah itu. Setelah pengingkarannya Umar, kalau memang ada sanggahan, ya muhakamah, cari pengadilan. Di zaman Nabi kepada beliau salam-salam, ditegakkan pengadilan dari beliau bahwasanya yang salah siapa? U? Umar. Nah, kenapa? Karena dia meyakini bacaan tadi adalah bacaan yang salah padahal karena dia nggak tahu. Apa itu? Dan Umar pun menerima. Kenapa? Karena jelaskan kadzalika unzilat. Seperti itu diturunkan ayat ini. Maka penyelesaian maka setelah itu muhakama selesai, pengadilan selesai, nggak ada lagi unek-unek, nggak ada lagi gontok-gontokan. Kenapa? Karena sudah ada, ada dalil. Nah, setelah meninggalnya Nabi, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan Sunnah yang sahih kemudian istidlal yang muktabar. Cara berdalil yang muktabar. Seperti man ra'aminkum mungkaron. Man adalah lafzun min al-fadil umum. Umum siapa saja? Wanita, laki-laki, tua, muda, budak, merdeka punya hak punya kekuatan yang sama. Penguasa rakyat punya kekuatan yang sama untuk mengingkari kemungkaran sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Mau di situ? Ayo. Kenapa? Karena apa ini umum siapa pun bi bi bisa. Maka jangan kamu ingkari, kamu kau cuma kamu cuma lapor. Ini nggak benar. Ya ingkar ya lapor bi, boleh. Bu Jamil bangun. Cecaknya tadi mana? Enggak di bawah. Taruh di kumis itu cecaknya. Biar geli, biar gak ngantuk. Eh perhatikan. Jadi faedah yang pertama yaitu ingkarul mungkar pengingkaran terhadap kemungkaran atas orang yang melakukan kemungkaran tersebut dalam keyakinannya orang yang mengingkari. apa dong? Di mana Umar punya keyakinan ini dalam mungkar? Ingkari. Setelah itu kalau memang perlu adanya muhakama ya kan? Taruhlah Hizam nggak terima. Saya pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa fihi raful amr ila alil ilm indaniza Juga ada faedah. Raful amr ila alil ilm indaniza. Raful amri, rafu mengangkat, amr urusan. Mengangkat urusan, amr ini bukan perintah. Amr ini adalah uru, urusan, jamaknya umur. Kalau perintah jamaknya apa? Awamir. Nah, itu dibedakan. Amr bisa makna urusan, bisa makna perintah. Kalau perintah jamaknya awamir. Kalau urusan jamaknya atau perkara jamaknya apa? Umurun. Nah, itu dibedakan. Jadi mengangkat perkara ataupun urusan kepada alul ilm ketika adanya niza Siapa di sini? Fi hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di, di masa hidupnya beliau Rasulullah SAW maka kembali kepada Rasulullah SAW. penyelesaiannya. Wabada bada wafati ilal adillah syar'iyyah dan setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam perkara yang diperselisihkan kepada dalil-dalil syar'i. Ilal kita wa sunnah kepada Al-Qur'an dan sunnah. Alasannya apa? Li tahulu tahullu an nizaah karena Quran dan Sunnah dialah yang bisa me, apa, menguraikan perselisihan. Nah, bisa menguraikan perselisihan. Fa Umar rafa'u Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar dalam di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? rifa sihhata maqala. Min ingkari alaihi supaya beliau mengetahui kebenaran apa yang beliau katakan berupa ingkarnya beliau terhadap Islam berupa ingkarnya beliau Umar kepada Islam supaya beliau tahu tentang sejauh mana kebenaran ingkar saya dibuktikan Aku di sini ya, kemudian dalam pada yang kedua fihi pada yang ketiga siddatu Umar ta'ala anhu wa ghiratu al-adhimah Siddatu. Nah, kencengnya Umar radhiyallahu anhu. Sidda ini kenceng. Wagiratuhu al-azimatu dan kecemburuan beliau yang sangat tinggi, yang sangat besar terhadap al-haq. Hatta akhadha bitalabi hisam. Sampai-sampai Umar mengambil dengan apa? Talabib apa? Hah? Ya kalau baju pakai kerahnya baju ditarik selendangnya ditarik diikatkan kepada isam. Wa qadahu nabi dan digeret diseret ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wastada tak hatta qala kadzabta dan benar-benar kenceng sampai dia bilang kepada Isam, bohong kamu. Nah. Hatta alamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil waqi. Nah, sehingga apa Nabi memberitahu kepada Umar tentang perkara yang terjadi. Kadzalika unzilat. Seperti itulah diturunkan ayat Al-Qur'an surat Al-Furqan bacanya seperti itu. Hatta a'lamahu. Sampai Nabi memberitahu kepada Umar bil tentang kejadian. Apa wakil? Peristiwa. Peristiwa yang kamu lakukan itu wahai Umar pada dasarnya adalah memang seperti itu Al-Qur'an diturunkan. Wa kanat taglibu alai quwwatu billahi wa ghiratu alazimatu inda ru'yatihi ma yukhalifu amrallahi. Dan adalah dulu Umar ya kan taglibu alai quwwatuhu. Fillah artinya apa? Karena kekuatan yang sangat tinggi dalam membela agama Allah, kecemburunya sangat besar ketika melihat apa? Ketika melihat apa yang menyelisihi perintahnya Allah maka langsung mengingkari sebagaimana perkataannya Amr kepada siapa Hadrib Nabi Abi Balta'ah ya kan ya Rasulullah adribhu hadal munafik seperti itu Rasulullah biarkan aku membunuh orang si munafik ini ada Karena sangat tingginya kecemburuannya beliau terhadap Islam. Dan dalam seperti ini dengan tujuan yang baik tidak tercelah. Buktinya Rasulullah SAW tidak mencela Umar. Cukup menjelaskan tentang apa yang ter terjadi. Pada yang keempat wafihi rifkuhu sallallahu wasallam bi Umar rifkuhu rifq lembutnya Nabi sallallahu wasallam dengan Umar. Farafaqa bi Umar radhiyallahu anhu maka Rasulullah pun ma Rafaqah Rasulullah Rafaqah failnya Rasulullah Maka Rasulullah Rafaqah berbuat lembut dengan Umar Ta'ala Anhu Walam yusaddid alaihi Dan beliau Rasulullah tidak bersikap keras terhadap Umar Faqala arsilhu Cukup berkata apa? Arsilhu lepas Lepaskan itu isam Dari ikatan yang kamu ikat Wa fi wa fi arifku bil akhyar wal udama wal kibar Wa man urifat niyyatuhum at-tayyibatu wa ghiratuhum. Wa insaddatu fi ba'di syai' takdiran li a'malihim al-adima wa ghiratihim al-islamiyah wa juhudihim as-salihah. Perhatikan dan dalam apa yang telah dilakukan oleh Umar juga telah di nasihatkan oleh Rasulullah kepada Umar ini ada faedah rif fi rifku bil akhyar ada tanggapan rifak tanggapan lembut dengan orang-orang yang mulia. Akhir sama daripada khair. Tiada sikap yang lembut terhadap atau dengan orang-orang yang mulia dan orang-orang yang besar dan kibar al-udama wal kibar semuanya mana yang sama. Waman urifat niatum tayyibah dan ada sikap lembut, tanggapan lembut terhadap orang yang diketahui niatnya bagus. Niatnya memang baik. Dan kecemburuannya memang apa? Baik. Hmm. Apa ya, Pak? Wal syaddatu fi sekalipun kadang al udama wal kibar wal akhir tadi kadang apa saddadu bersikap apa kenceng dan keras dalam sebagian perkara. ya, Walaupun kadang sebagian mereka para ulama, para kibar tadi kalau memang diketahui niatnya baik, kadang ber, mengucapkan dan ungkapan keras dalam sebuah perkara tetap ditoleransi, disikapi lembut. Kenapa? Demi takdir, demi, demi apa? Demi takdiran demi memuliakan, memberikan kehormatan terhadap amalan-amalan mereka yang besar dan kecemburuan mereka al-islamiyah dan terhadap usaha mereka yang solihah. Maka itu ya kau perhatikan. Kalau ada orang coba-coba mau ngomentar tentang Albani irja-irja, langsung dijahit mulutnya. Mahfum? Kalau ada orang ya kan Berani-berani ngomong soal bahal bani ter, ter, apa, terjatuh dalam kerja. Udah, mulutnya dijahit. Enggak laku. Kenapa enggak laku? Apa? Kenapa? Karena di masa hidupnya para kibar, Syekh bin Saimin, Syekh bin Bas, dan sama bulan yang lainnya, nggak ada komentar satu huruf pun terhadap beliau. Ya kan? Maka sampai hari ini mau coba sebut nggak laku. Demikian juga mau siapa mau mengomentari Syekh bin Bas, dijahit mulutnya, enggak laku. Demikian juga mau coba siapa mengomentari Syekh Mukbil, ya, disembeli, Apa? disembeli. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Syekh Hasan Ar-Rahim menyembelih siapa menyembeli, Abdullah Bukhari. Nah itu. Diam-diam mengomentari Syekh Mukbil, ternyata para rekamannya beredar. disembeli, Setelah disembeli nggak bisa lagi ngomong yang jujur. Maksudku gini, maksudku gitu ya, gitu-gitu aja, putar muter gini dan gitu. Maksudku dan maksudku. Ngomong ya, Pak? Ayo. Sama beberapa kali diingatkan dari sebagian orang karena berkata, bersikap tegas, bersikap apa kenceng dalam suatu permasalahan, ya kan? Kibaru alulilm nggak ada yang mengikuti komentar penting dari orang yang mau ngomong komentari. Kenapa? Karena diketahui dari beliau niatnya salihah. Niatnya baik oleh sang mobil. Beliau berniat baik. Bahkan saya mobil sendiri tahu dan bilang, ya kan, ibaru ikhwan muslimin merasa enggak begitu merasa sakit hati ketika saya ngomentari mereka. Kenapa? Karena mereka tahu saya niat saya ngomong bukan untuk membela diri dan memuaskan kemarahan tapi untuk menasihati. Demikian beliau sang mobil beliau sendiri Tahu mereka bahwasanya saya ngomong gini-gini tapi nggak begitu marah. Kenapa? Karena tahu mereka bahwa saya ngomong bukan karena demi apa? Membela perasaan saja, tapi karena apa? Membela kebenaran. Itulah ya wah, harus kita harus mengetahui bagaimana sejarahnya alul ilm dalam menanggapi suatu permasalahan. <clears throat> Tapi kalau orang itu nggak tahu, ya, nggak bisa baca apa-apa, nggak tahu apa-apa, yang bisa cuma bisa komentar, gerundel di belakang. <clears throat> Kadang nggak tahu segi apa segi dilalanya apa ucapan yang harus di komentari nggak tahu. Jadi perhatikan di sini, kenapa ditoleransi wa syaddatu fi amr takdiran li a'malihim al azimah demi penghormatan terhadap amalan-amalan mereka para ulama dan kibar amal mereka yang besar dan kecemburuan mereka, kecemburuan Islamiyah dan usaha mereka yang zuhud yang soleha. <clears throat> Wa yu'allamu wa yuwajjahu bil hikmah. Mereka al-kibar para ulama, para akhyar ketika terjadi dalam kesalahan yu'allamu wa yuwajjahu bil hikmah. Diberitahu diberikan pengarahan dengan cara al-hikmah apa ya, kuat? Maka itu ketika ada seorang ustadz mungkin terpesat dalam satu ucapan. Jangan langsung disikat. Tes, tes, tes, tes. Padahal kalau bahasa orang talib, kadang baca nggak bisa. Paling enggak, ya kan? Berupa pertanyaan diajukan kepada seorang ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan. Gimana hukumnya gini, gini, gini? Nanti dia akan sadar. Ketika sadar, dia akan aralat apa yang dia kata, katakan. Ya kan? Tapi kalau orang dewasa pinter, ya kan? Dan supaya dilihat kayak hebat. Nah ini kadang adabnya enggak enggak pas. Maka seharusnya seorang yang memiliki kelebihan itu yu'allamu wa yuwaccu bil hikmah. Bagaimana cara mengajarinya? Terlah dengan bertanya. Terlah dengan ya, melalui tulisan dan semisalnya. Wa yu'allamu wa yuwaccu bil hikmah ini mensikapi atau menanggapi al-akhyar wal udama wal gibar <clears throat> Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ikra ya Isam, falamma qara Isam kama sami'a Umar qala hakadha unzilat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Isam, ikra ya Isam, baca ya Isam. Maka tatkala Isam membaca sebagaimana didengar oleh Umar, Rasul berkata, memang seperti diturunkan hakadha, beginilah surat ini diturunkan bacaannya. Semakola kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, "Iqra ya Umar." Baca wahai Umar. Faqara Umar. Maka Umar pun membaca. Qala Rasulullah berkata, Hakala unzil seperti ini ayat ini diturun turunkan." Suma bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam anna al-Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Kemudian setelah itu Rasulullah menjelaskan kepada Umar bahwasanya Quran itu diturunkan di atas tujuh huruf faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah apa yang mudah dari huruf-huruf yang sampai kepada kalian kalau sanatnya sah, sahih. Cuma kadang untuk menjaga fitnah di saat orang awam nggak pernah mendengarkan itu, ya karena nggak wajib juga karena apa demi menjaga fitnah dan menjaga, demi, demi menjaga dugaan jelek, ya baca yang sudah ma'ruf saja. Kalau ulama ingin baca yang lain, Seandainya dijelaskan lebih dulu, diajarkan dan semisalnya lebih lebih baik. Paham itu? Itu namanya apa? Bagaimana kita menanggapi orang awam sekiranya nanti timbul menjadi fit, fitnah. <clears throat> Qala ulama ahruf yakni mukhtalifatun fil alfat mutaqaribatun fil ma'ani. Ulama mengatakan Quran ini diturunkan atas tujuh huruf. Apa itu tujuh huruf? Ahruf maksudnya adalah mukhtalifatun fil alfat. Lapat-lapatnya berbeda, tapi maknanya mutakoribah. Maknanya berdekatan. Lapatnya berbeda, maknanya berdekatan. Ala hasabi muradil Arab sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh orang Arab. Fakot apa fakot tanzilul ayat bimana ayatul ukhra kadang ayat itu turun Semakna dengan lafaz yang lain. lagi akan tapi bi alfadin dengan lafaz-lafaz yang beda semisal khabirun bima ta'malun, khabirun bima khabirun bima taf'alun. Ta'malun sama taf'alun. Beda lafaznya maknanya sa sama, batul makna. Ta'malun kalian beramal, taf'alun kalian berbuat ya sama saja. Nah, Khabirun bima ta'malun, khabirun bima taf'alun. Bima tasnahun ataupun bima yasnahun. Nah ini kalau kita kembali kepada bacaan dalam Al-Quran kita mendapati seperti itu. Antum baca kitab yang gampang saja, yang ringkas. Karena apa? Tafsirul Jalalain. Nanti disilakan antum jumpai dari sahibu tafsir akan menjelaskan kadang dengan yaul mudhara'ah, kadang dengan taul mudhara'ah. Mahfum? Nah, seperti itu. Walaupun dalam tafsir tadi karena pemiliknya adalah akidahnya Asari, ya kan? Selain ini tapi di situ dijelaskan sebagai perkara yang berfaedah. Bukan berarti kita kemudian nggak boleh membaca, ya dibaca. Cuma seorang korek, seorang yang membaca, seorang talib harus mewaspadai perkara-perkara yang dalam situ ada asarianya penulis. Itu kita kecil, satu jilid. Itu tafsir lain. Di situ akan kita jumpai dengan seperti khabirun bima tak malun, kadang pakai ya, ya malun. Bukan tak. Ya kan? Dan semisalnya <clears throat> Seperti innallaha alimun bima yasnahun. Innallaha alimun khabir. Ini beda lafadznya tapi maknanya berdekatan. Innallaha khabirun alimun. Ini maknanya berdekatan dengan alimun khabirun. Khabirun alimun maknanya sama, berdekatan walaupun beda lafaz ada takdim ada takhir. Wa ma asbaha min al-asya' al-mutaqaribah dan apa asbah wa asbah dan apa-apa yang serupa dengan itu dari perkara-perkara yang berdekatan Allah takhtalifu fil alfat wa tataqarabu fil ma'ani wal ahkam. Bagaimana mutaqariba? Lafat-lafatnya berbeda, berdekatan dalam makna-makna dan hukum-hukumnya. Dari ini seorang kolib tentunya harus banyak berusaha membaca kitab. Tolibul ilmu itu sifat-sifat yang terpuji bagi dia adalah banyak membaca kitab dengan istilah bahasa kita pak kutu buku. Nah, gunakan waktu sebanyak mungkin untuk membaca kitab dan diiringi dengan kamus yang dari sekitar kita membawa kamus. Jadi upayakan memiliki kitab-kitab itu untuk dijadikan apa? Rujukan untuk menghabiskan waktu. Bukan untuk pajangan, tapi untuk menghabiskan wak waktu. <clears throat> di pagi hari, di siang hari, atau sore ataupun di malam hari atau sebelum subuh. Ini digunakan untuk membaca kitab. ngambil sesuai dengan waktu yang bisa disempatkan. Itu sifat-sifat sebagai seorang talib yang terpuji. Yang dimana bahwasanya termasuk talib yang dikatakan mustafid dapat faedah banyak. Setiap hari nggak lepas dari faedah. Sehingga mengatakan layak lu yaumuka min faedatin. Janganlah harimu kosong dari faedah. <clears throat> Ini yang saya perhatikan. Dan kehidupan yang paling mulia adalah kehidupannya seorang talib ilmu, seorang penuntut ilmu. Itu kehidupan yang paling mulia. sudah nggak ada lagi. Kehidupan yang paling mulia, kehidupannya seorang talib ilm. Sudah nggak ada lagi kehidupan yang di atas itu. Siapapun dia orangnya, di muka bumi ini sebanyak apapun hartanya. Ya kan? setinggi pun kedudukannya seorang talibul ilm adalah memiliki kedudukan yang paling tertinggi. Amin ya Di saat manusia menjadi buntutnya dunia, menjadi ekornya dunia, tapi seorang talibul ilm, talibul besari menjadi hari demi hari memilah dan memilih faedah yang sampai pada dia dari Al-Quran dan Sunnah. Dari kalamnya alul ilm. Terus Semuanya baik. Kehidupannya hari demi hari semuanya baik dengan apa? Dengan syarat niat yang niat yang ikhlas. Maka janganlah kemudian mencari pengganti dari kehidupan yang sangat termulia dengan apa kehidupan yang nggak berarti menjadi buntutnya dun dunia. Ya kan? <clears throat> Jangan tergiur dengan ijazah. Jangan tergiur dengan apa? Rekomendasi. Karena banyak manusia kalau nggak punya ijazah nggak lega, nggak puas. Mau dibikin apa ijazah? Untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Untuk bekerja sudah berjubel-jubel orang menggendong ijazah untuk cari kerjaan. Jubel-jubel. Ya kan? Ke rumah sakit antri. Ke tempat bengkel antri. Kemana-mana antri orang membawa ijazah. Ya kan? Untuk apa? Antri. Semua cuma mengejar kepentingan dunia. Itu pun apa? Yang dapat banyak cuma sebagian orang. Yang mayoritasnya nggak dapat, dapat apa? Dapat cerita saja. Kayaknya saja mentereng. Tapi apa? Hatinya panas dalam. Nah itu. Panas dalam. <clears throat> Kobong, muruk. Muruk, jurati. <clears throat> Lihat ya kawan. Walamma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sara nasi niza'un fil adra kasahabat sahabat anhum dalika. Maka tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan menjadilah perselisihan di antara manusia dalam masalah bacaan, maka para sahabat anhum mendapati hal tersebut mendapati kenyataan tersebut wa dan mengetahui anna fi syai'an minal khatar bahwasanya dengan perselisihan ini ada bahaya. Mim ini dia dari sisi apa persen tadi itu? tilaf ikhtilaf. Faqadima Hudzaifatu. Maka Hudzaifah pada satu hari datang kepada Utsman. Ala Utsman. Maka pada suatu hari Hudzaifah pertalahan anhu datang kepada Utsman taala anhu fil Madinah. Atrik ya Utsman. Ha. Cegatlah umat ini wahai Utsman dari perselisihan yang akan semakin membesar. Yaitu apa dalam masalah bacaan. Hadanglah wahai Utsman, umat ini dari perselisihan yang akan membesar. Maka kutip adalah pada Utsman, wa akhbaruhu wa hassahu ala jam'in nasi ala mushafin wahidin hatta la yakhtalifu wa la tanaza'u. Maka Utsman pun diberi nasihat oleh Hudzaifah. Engkau adalah sebagai amrul mukminin. Ya kan? kekuatan pada tanganmu maka hadanglah umat ini jangan sampai terpecah belah gara-gara berbeda bacaan maka Khudaifah memberitahu kepada Umar dan mendorong mendorong Utsman mendorong Umar mendorong Utsman supaya apa supaya manusia itu dikumpulkan saat pada satu mushaf dengan istilah apa mushaf Utsman Utsmani hatta la yakhtalifu alasannya apa hatta ini lah hatta li taklil untuk alasan supaya mereka enggak berselisih. Ini hatta lita ditaklil. Supaya mereka enggak berselisih, walatanada dan nggak ber, bertengkar. Fastasara sahabat taratala anhum wa ardahum bidzalika. Fastasara siapa pahalnya? Utsman, maka Utsman pun mengambil musyawarah kepada para sahabat anhum ha, wa ardahum dalam hal tersebut dalam apa yang digagas oleh Hudzaifah. Gagasannya Hudzaifah tadi diterima oleh Utsman, maka Utsman pun mengambil sikap yaitu apa? Sikap yang bijak bermusyawarah kepada para sahabat. Fattafaqa ra'yuhum, maka pendapatnya para sahabat ketemu. Fattafaqa ketemu. Ala ayyutsmi'u ay ala ayyutsmi'uhum ala harfin wahidin supaya mereka itu dikumpulkan di atas satu bacaan wa mushafin wahidin dan satu mus mushaf. Ini namanya ijma. Ini namanya ijma yang muktabar. Ijma yang dikatakan muktabar adalah bukan ijma sukuti tapi ijma kauli semuanya ngomong, semuanya mengakui, nggak ada yang membantah. Itu namanya apa? ijma yang muktabar ataupun sukuti. Ada yang menerima, ada yang menolak. Mana sukuti adalah sebagian ngomong, sebagian yang lain di diem. Nah diem yang lain ini apa kami tujui? Bisa jadi mengingkari, bisa jadi nggak dengar dan yang yang lain. Tapi kalau yang dikatakan seperti ini namanya ijma yang muktabar. Ijma yang semuanya ngomong bagus, bagus, bagus, bagus. Umat ini dijadikan satu dalam satu musab itu namanya ijma yang mu muktabar, semuanya ngomong. <clears throat> Seperti semuanya ngomong haji nah, itu ke Mekah. <clears throat> itu namanya ijma yang muktabar. <clears throat> Ini bagi orang yang berhujjah dengan al-ijma. Bagaimana sifat ijma yang muktabar? semuanya para sahabat nggak ada satu orang pun yang nggak ngomong. Semuanya tahu dan menghiakan. Sebelum terpencarnya para sahabat kemana-mana, Itulah jemaah yang ditegaskan oleh Ibn Hazm yang diakui oleh para ulama hari kita ini dan Tanah Nasir dan yang lainnya. Itu jemaah yang mu'tabar. Selainnya adalah <clears throat> ijma yang banyak tanda tanya. Kita perhatikan itu. Jadi fattafaqa ra'yu ala yujmi'uhum ala ayyujmi'uhum maka pendapat mereka ketemu dalam satu pendapat Bagaimana mereka disatukan di atas satu huruf, satu bacaan, satu musaf Sampai hari kita ini. Ya kan? Dari ujung dunia ke ujung dunia, Quran kita ya Quran itu. Ya kan? <clears throat> Fakataba al-masahif radhiyallahu anhu warsala ila al Maka Utsman menulis al-masahif menulis mushaf-mushaf dan mengirimkan lembaran-lembaran itu kepada seluruh Amsor. Amsor itu zaman dari kata Misrun. Kota. Ke seluruh kota. Ya kan? Seluruh wilayah. Dalam kekuasaannya Utsman di hari itu. Ke seluruh penjuru dunia yang waktu itu adalah pemimpinnya satu. Siapa? Us Utsman. Pemimpin tunggal. Selainnya adalah para umarok yang dikirim oleh Us Utsman. Lain dengan sekarang, masing-masing negara punya pemimpin masing-masing, punya kedaulatan masing-masing. Kalau dulu enggak. Ya kan? Sampai sejauh manapun orang Islam di sana ada, ya kan? Pemimpinnya adalah Us, Usman. Pemimpin tunggal seluruh dunia dari dari itu untuk kaum muslimin. Kemudian fasalatul umdatu ala zalika maka menjadikan umdah pijakan patokan yang paling dijadikan patokan gak ada ganti lain adalah apa yang telah ditulis oleh Us Utsman talasian lima ya ya niza al kathir wal ikhtilaf fi kitabillah alat talasian demi bentuk apa menghilangkan talasian ini apa bentuk menghilangkan menghapus apa yang telah ter, yang apa yang mungkin terjadi dari adanya perselisihan yang banyak dan perbedaan dalam kitabullah azza wajal. Jadi apa yang telah dari Sulaiman Utsman itu dikirim ke seluruh negeri, seluruh penjuru. Ini sebagai bentuk apa? Penghapusan atas, atas apa yang mungkin akan terjadi berupa perselisihan yang banyak, perbedaan dalam kitabullah. Itu mana talasian? talas Talasa ya talas sama maknanya apa? Sir, sirna. Hilang. Hmm. Jadi bentuk, bentuk, bentuk menghilangkan apa yang mungkin akan terjadi berupa perselisihan. Nah, di mana ada perselisihan, maka pamungkasnya tulisannya Us, Usman. Selain ini udah. Selain yang ada di Usman ini, tulisan Usman ini maka ditinggalkan. Itu namanya obat pamungkas dari Usman Ratara anhu. Taib. Mafhum? Seolah sampai diri kita cukupkan dan kita sambung lagi pada waktu yang datang. Alhamdulillah.